ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengizinkan kita untuk bertemu di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu yang kita habiskan di dalam majlis-majlis ta'lim seperti ini merupakan amal saleh yang akan kita nikmati balasannya dan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan kita di alam akhirat di saat dimana tidak butuh lagi harta tidak butuh lagi kedudukan tidak butuh lagi keluarga likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni pada saat setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga kesibukan dia dengan urusannya untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan Allah membuat dia lari dari ayahnya dari ibunya dari anaknya dari istrinya dan dari keluarganya pada saat di mana orang kafir sangat ingin pada hari itu untuk menebus diri mereka dari siksaan api neraka dengan anaknya Rela dia mengorbankan anaknya ke neraka agar dia terbebas dari siksaan api neraka. Yawaddul mujrimu la yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Rela dia untuk mengorbankan anaknya agar dia selamat dari siksaan api neraka, wa sahibatihi wa akhihi atau dengan istrinya atau dengan saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi atau menembus dirinya dengan seluruh keluarganya. Wa man fil ardi jami'an Bahkan lebih daripada itu Allah katakan bahkan dia mau menebus dirinya dengan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Artinya silakan seluruh orang masuk neraka, yang penting saya selamat. Begitulah gambaran yang Allah berikan di yaumil mahsyar kelak. Di saat semua diri sibuk dengan urusannya masing-masing, mempertanggungjawabkan amalan di hadapan Allah dan alangkah bahagianya seorang hamba yang ketika mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia temukan amal saleh. Dia temukan pahala yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan di dunia ini dan dia percaya itu. Kemudian dia selalu mengumpulkan poin-poin ibadah tidak lain dan tidak bukan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Allah berfirman, "Wa tazawwadu." Ambil bekal, ambil bekal. Ambil perbekalan kata Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Allah perintahkan kita untuk mengambil bekal fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal untuk hari akhir adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini bab kauni syirki akbahudz dzunub wa bayanu a'zamiha ba'dahu bab tentang syirik itu adalah seburuk-buruk dosa dan keterangan tentang yang paling besar setelah syirik. Ini bab yang dibuat oleh Imam Muslim rahimahullah. Keterangan tentang dosa yang paling buruk itu adalah syirik. Dan keterangan tentang apa lagi yang paling besar setelah dosa syirik tersebut. Imam Muslim mengatakan qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana Jarir wa qala Utsman haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Amr bin Syarahbil an Abdullah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudz dzambi indallah. Jadi sanad hadis Imam Muslim mengatakan dia menerima hadis ini dari dua orang guru. Pertama Utsman bin Abi Syaibah, kemudian Ishaq bin Ibrahim. Akan tetapi Imam Muslim membedakan kedua orang gurunya, pertama Utsman bin Abi Syaibah, kedua Ishaq bin Ibrahim, sama-sama meriwayatkan dari Jarir. Sama-sama meriwayatkan dari Jarir. Tetapi kedua guru ini berbeda. Di mana letak bedanya? Gurunya yang pertama yaitu Utsman bin Abi Syaibah mengatakan haddatsana Jarir. Menukilkan hadis kepada kami, memberikan hadis kepada kami Jarir. Haddatsana, kata-kata haddatsana. Jarir. Jadi gurunya Utsman menukilkan kepada Imam Muslim haddatsana, haddatsana Jarir. Itu yang diterima oleh Imam Muslim. Jadi gurunya Utsman haddatsana Jarir. Sementara gurunya yang kedua Ishaq bin Ibrahim, dia tidak mengatakan haddatsana, dia mengatakan akhbarona. Telah memberikan kabar kepada kami. Akhbarana Jarir. Subhanallah. Imam Muslim hafalan beliau sampai membedakan gurunya berkata apa tentang gurunya. Satunya merewetkan dengan kata-kata haddatsana, Satunya meriwayatkan dengan kata-kata akhbarana. Pada dasarnya, baik akhbarana atau haddathana, tidak ada pengaruh terhadap kesohihan hadis, tidak ada pengaruh sama sekali. Tapi Imam Muslim teliti. Imam Muslim hafal. Sehingga apa yang dikatakan oleh gurunya tidak sembarang nukil oleh dia. Yang gurunya mengatakan haddathana, dia katakan gurunya mengatakan haddathana. Gurunya mengatakan akhbarana, dia hafal gurunya mengatakan akhbarana. Di sini semakin yakin kita bahwa para imam hadis seperti Imam Muslim dan yang lainnya memang adalah orang-orang jenius yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk penolong hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini, dalam hal hafalan, dalam hal menukilkan sesuatu sesuai dengan yang beliau terima, Imam Muslim itu terkenal, bahkan jauh mengungguli Imam Bukhari. Di mana beliau hadis beliau nukilkan sebagaimana yang beliau hafal. Berusaha tidak melenceng sedikit pun, wow dengan fa dengan tidak akan melenceng. Kita lanjutkan. Lalu jari melewatkan daripada Mansur, Mansur bin Mu'tamir, Mansur bin Mu'tamir melewatkan dari Abi Wa'il, Syaqiq bin Salamah, Abu Wa'il melewatkan daripada Amar bin Syarahbil Asy-Sya'bi, seorang imam yang ma'ruf di kalangan tabi'in an Abdullah dari Abdullah Abdullah ini adalah Abdullah bin Mas'ud Amr bin Syarahbil adalah murid daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an Amr bin Syarahbil Asy-Sya'bi terkenal dengan kata-kata Imam Asy-Sya'bi dengan nama Asy-Sya'bi dengan nisbah beliau Beliau ini yang mengeluarkan kata-kata tentang Syiah. Amr bin Syarahbil ini, murid daripada Abdullah bin Mas'ud yang mengeluarkan sebuah ungkapan menarik tentang kaum Syiah. Amr bin Syarahbil berkata, sedikit ya faedah dari sanad, kita membaca sanad. Amr bin Syarahbil berkata, apabila orang-orang Yahud ditanya, siapa generasi terbaik daripada umat kalian? Mereka akan menjawab, ashabu Musa, sahabat-sahabat Musa. Generasi terbaik dari dari umatnya. Begitu juga orang Nasara kalau ditanya, "Man khairu ahli millatikum?" Generasi terbaik dari agama kalian generasi siapa? Mereka akan menjawab, "Ashabu Isa." Sahabat-sahabat Isa salam Kemudian beliau katakan, "Wa idza su'ilar ar-rawafid." Apabila orang-orang Syiah ditanya, "Man syarru ahli millatikum?" siapa generasi agama kalian yang paling jelek? Mereka akan menjawab ashabu Muhammad. Sahabat-sahabat Muhammad. Nah, ini ungkapan daripada Ahmad bin Syahrabil yang memberikan perbedaan yang sangat mendasar dan menunjulkan kepada kita sebuah poin akidah yang sangat pondasi di dalam akidah agama Syiah yaitu kebencian kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar kufur kafir Umar kafir Utsman kafir radhiyallahu taala anhum ajma'in sementara di dalam akidah ahlu sunnah mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul jadi ini ungkapan yang sangat masyur dari Imam ash dari Ammar bin Syarahbil Ash-Sha'bi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang ma'ruf Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud beliau yang membunuh Abu Jahal. Beliau yang membunuh Abu Jahal laknatullah alaih di perang Badar. Memang ada dua riwayat, sebagian mengatakan Abdullah bin Mas'ud dan sebagian lagi mengatakan dua orang pemuda yang namanya tidak diketahui. Dua orang pemuda yang namanya tidak diketahui. Tapi setelah diteliti secara sejarah oleh para ahli sejarah, mereka mengatakan, memang yang pertama kali melumpuhkan Abu Jahal adalah dua orang pemuda. Dua orang pemuda yang melumpuhkan Abu Jahal, tapi nggak sampai mati. Yang akhirnya membunuhnya hingga wafat adalah Abdullah bin Mas'ud. Menyatukan di antara dua riwayat dan sejarah diteliti. Akhirnya yang rojih adalah yang mengatakan tidak ada rukhsah, harus mandi junub. Harus mandi, harus mandi junub. Luka bagaimana? Ya tetap harus dicuci. Karena Anda junub. Junub harus seluruh bagian badan harus di disiram, harus basah kena air. Sahabat yang tadinya mendengar ada yang mengatakan harus mandi, bahkan dia mandi, dia basahkan. Bagian kepalanya yang akhirnya ini yang menyebabkan kematian dia. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah marah dan murka. Rasulullah katakan, "Afalam yas'alu gitu. idlam ya'lamu?" Idlam ya'lamu. Idlam ya'lamu. Idlam ya'lamu. Fa inna syifa'al ayis su'al. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Tadi orang yang berbicara tadi, kenapa dia tidak bertanya dulu? Kenapa dia memberikan fatwa? Ketika temannya bertanya, dia tidak tahu kenapa jawab. Afalam yas'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna syifa'al ayis su'al. Sesungguhnya obat daripada kebodohan adalah bertanya. Makanya para ulama mengatakan miftahu al-ilmi as-su'al. Pintu ilmu bertanya. Pintu ilmu adalah bertanya. Karena Nabi mengatakan fa inna al ai. Obat dari sebuah kebodohan adalah bertanya. Maka bertanya adalah sunnah yang harus dihidupkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kalau kita tidak tahu. Al-Quran dengan terang menjelaskan kepada kita, Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun dalam surah An-Nahl. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Bertanyalah kepada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun kalau kalian memang tidak tahu. Wa subhanallah. Allah mewajibkan kepada kita hal-hal yang tidak banyak. Lalu Allah tahu bahwa manusia sibuk dengan kehidupannya sibuk dengan urusan keluarganya, sibuk mencari nafkah, sibuk membangun bisnis, sibuk membangun kehidupan. Sehingga tidak semua mereka bisa meluangkan waktu untuk menuntut menuntut ilmu. Sementara Allah tidak mau bebankan makhluk sesuatu yang mereka berat. Allah tidak mau membebankan makhluk sesuatu yang akan membuat mereka berat. Karena Allah telah menjadikan agama Islam ini pondasinya adalah mudah. Pondasi agama Islam adalah mudah, tapi bukan dimudah-mudahkan, mudah. Ya, beda antara mudah dengan dimudah-mudahkan. Oleh karena itu mereka dibebaskan, diberikan kewajiban sedikit, dibebaskan beraktivitas, dibebaskan menggunakan waktu asal jangan untuk yang haram. Akan tetapi sebagian Allah jadikan manusia ini sebagai ulama yang menggali ilmu, yang menggali syariat Allah, menggali hukum Allah, lalu yang tadinya sibuk disuruh untuk bertanya kepada pada mereka. Keseimbangan terjadi. Ya. Keseimbangan ter terjadi. Dan orang harus bertanya. Di antara adab dalam bertanya, diterangkan. Adab dalam bertanya diterangkan di dalam kitab-kitab adab kita. Adabul istifta, adab dalam minta fatwa. Di antara adab yang paling penting di antara adab minta fatwa adalah minta fatwa atau minta keterangan kepada orang yang dia yakin berilmu. Harus dipilih orangnya. Ini diantara adab al-istifta. Dan adab ini yang mungkin banyak dilupakan oleh kaum muslimin di abad sekarang ini. Bertanya, tapi tidak lihat-lihat kepada siapa dia bertanya. Akhirnya, bertemu dengan orang-orang yang tidak ahli dalam bidang itu, kurang mumpuni di dalam bidangnya, lalu berfatwa juga tidak sungkan-sungkan berfatwa kalau memang dia tidak tahu atau hanya cuma sekedar mendengar-mendengar kemudian difatwakan tidak dilandasi fatwa itu dengan ilmu dari Allah dan Rasulnya sehingga kehancuran dalam bidang agama suatu hal yang tidak rahasia lagi di kehidupan kita Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyud dhambi a'zam indallah. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, dua bentuk pertanyaan. Yang paling banyak pertanyaannya, pertanyaan tentang ketaatan. Tunjukkan saya amalan. Berikan saya wasiat. Tunjukkan saya sebuah ucapan yang Allah cintai. Artinya pertanyaan untuk amalan. Untuk amalan. Ini pertanyaan yang paling banyak. Sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, pertanyaan yang paling banyak bertanya tentang amal. Untuk mereka amalkan. Dan bentuk pertanyaan kedua adalah pertanyaan tentang sebuah kejahatan untuk mereka hindari. Pertanyaan untuk sebuah kejahatan terhadap dosa agar mereka hindari. Dan yang paling ma'ruf bertanya tentang masalah ini adalah seorang sahabat Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman itu paling sering. Bahkan beliau sendiri mengatakan langsung kepada kita, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an an aqafihi." Adalah sahabat-sahabat Nabi sering bertanya kepada Rasulullah tentang khair, tentang kebaikan, tentang amalan, akan tapi saya banyak bertanya kepada beliau tentang syar, tentang kejelekan. Makhafata an yudrikani. Saya takut kejelekan itu menimpa saya. Saya takut saya melakukan kejelekan tersebut. Dan di hadis ini Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang kejelekan, bukan bertanya tentang ketaatan. Ayyudzambi a'dhamu indallah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Ini pertanyaan yang sangat hebat. Ya. Pertanyaan yang sangat hebat. Dosa apa yang paling besar? Dan tentunya pertanyaan ini berangkat dari kekhawatiran melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya tentang dosa yang paling besar. Karena dia takut melakukan kesalahan kepada Allah dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia tanya yang paling besar. Yang paling besar apa wahai Rasul? Rasulullah menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa Kamu menjadikan sesuatu sebagai tandingan untuk Allah. Sementara dialah yang menciptakan kamu. Nid di dalam bahasa Arab artinya misil. Misil, misil adalah sama. Kamu menjadikan sesuatu setara dengan Allah. Kamu menjadikan sesuatu seimbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dialah Allah yang telah menciptakanmu. Inilah dosa yang kita kenal dengan nama syirik. Jadi syirik itu bukan menyembah selain Allah, enggak. Syirik itu bukan mengatakan pencipta alam ini bukan Allah, bukan. Itu kufur. Itu adalah kekafiran. Syirik berasal dari kata-kata syaraka syiriku, menggabungkan, bersatu, menyatukan, berserikat, bersekutu, Syirik artinya menyukutukan Allah. Ya Allah juga, ya tidak Allah juga. Dan syirik lebih banyak ditujukan kepada kaum muslimin. Hai kaum muslimin, jauhi syirik. Kalian beribadah kepada Allah, jauhi peribadatan kepada selain selain Allah. Jangan sekutukan Allah. Jangan bikin sesuatu tandingan untuk Allah. Berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada selain Allah ya, tidak boleh. Bernadar kepada Allah ya, bernadar kepada selain Allah ya, tidak boleh. Karena di sini kamu sudah menjadikan sesuatu semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari dua contoh ini kiaskan seluruh hal-hal yang memang hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada selain Allah terjadi kesyirikan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah lahud din falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun." Apabila mereka berlayar dan diombang-ambing oleh ombak, oleh badai, mereka berdoa kepada Allah. Allah yang mereka tuju. Tapi mereka sudah selamat ke daratan, berbuat syirik. Mereka berdoa lagi kepada selain Allah. Ini keadaan siapa? Orang-orang jahiliyah yang masa dakwah Rasulullah SAW. Mereka berbuat syirik. Kepada Allah ya, kepada selain Allah juga ya. Syirik ini adalah dosa yang paling besar. Engkau menjadikan suatu tandingan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah dia yang menciptakan kamu, sementara tandingan Allah Subhanahu Wa enggak enggak ada apa-apanya. Allah marah, dia yang telah menciptakan kamu, dia yang telah merawat kamu, dia yang telah memberi rezeki kamu, dia yang telah menyehatkanmu, dia yang telah segala-galanya. Lalu kenapa kamu berikan ibadah dan hak Allah diberikan kepada yang lain? Saya sering mengibaratkan kita saja makhluk Allah yang lemah ini, yang dhaif ini, pertama di dunia hilang seluruh amal kebaikan yang pernah diamalkan. Dosa syirik kalau dilaksanakan, kalau dilakukan, hilang seluruh amal saleh yang pernah dia lakukan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ayat ini kepada Rasul Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik Lain asyrakta la yahbatanna Kalau kamu berbuat syirik, hapus amalanmu. Ini kepada Rasul diturunkan ayat. Dan Rasulullah yang diajak menjadi mukhatab lawan bicara oleh Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, hapus amalanmu. Amalan Rasulullah SAW, seorang Rasul, seorang Nabi yang mustahil melakukan dosa syirik. Tapi Allah mengatakan, lain asyrak lah habatan amal. Apalagi kita. Rasul saja Allah ancam dengan berbuat syirik dihapuskan amalannya. Yang kedua, hilang keharaman menumpahkan darah dan melayangkan nyawa. Tidak terjaga hartanya dan nyawanya. Orang kalau sudah pindah agama, berbuat syirik, melakukan hilang keamanan untuk hartanya dan keamanan untuk nyawanya. Adapun dia muslim asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Mereka sudah mengamankan dari saya darahnya dan nyawanya. Ini di dunia. Dua di dunia. Dua di akhirat. Pertama kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala wa billah. Dan yang kedua, Allah mengharamkan surga untuk orang-orang yang berbuat syirik. Yang kedua di akhirat ya. Pertama tadi neraka kekal, Kemudian baliknya adalah haram sorga untuk dia. Qala qultu lahu inna dzalika al'azim. Sungguh itu adalah sebuah dosa yang sangat sangat besar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi wahai Rasul? Rasulullah menjawab, "Tsumma an taqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak." Kemudian kamu membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu. Kamu membunuh anakmu karena dia khawatir dia makan bersamamu. Apa ini? Khawatir anak akan makan bersama kita, khawatir kefakiran. Kita fakir. Takut anak juga kalau makan bersama kita lebih fakir lagi. Kalau gaji 300 ribu, dimakan berempat, kalau mau lahir anak lagi, lahir anak lagi berarti sudah berlima. Memakan 300 ribu, akhirnya anak dibunuh. Ini adalah dosa besar setelah dosa syirik. Ditempatkan oleh Rasulullah setelah dosa syirik. Membunuh saja, membunuh saja sudah merupakan dosa besar. Berikutnya membunuh anak. Ini lebih besar lagi. Membunuh orang saja dosa besar. Membunuh saja, murni membunuh. Ya, terjadi sengketa, emosi, cabut golok, bunuh, dosa besar. Sekarang yang dibunuh bukan orang lain, anak sendiri. Yang seharusnya disayangi, dibunuh. Lebih besar lagi. Alasan membunuh membuat dia lebih besar lagi. Alasan membunuh tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki. Berlipat ganda ini kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang ini. Dan sudah kita lihat tingkatan lipat gandanya. Ya. Khawatir tidak bisa makan, khawatir karena kefakiran akhirnya anaknya dibunuh. Ini terlarang di dalam agama kita, membunuh anak. Mungkin di zaman sekarang membunuh anak karena kefakiran terjadi terjadi, tapi tidak tidak semasyhur di zaman jahiliyah. Tidak semasyur di zaman tidak banyak sebanyak zaman lain karena sudah sudah ada cara untuk mengatasi itu. Sudah ada cara mengatasi itu ada istilah kedokteran apa namanya saya juga tidak mengerti. Istilahnya steril ya. Disterilkan supaya anak tidak tidak bisa lahir lagi. Atau pakai alat. Kita katakan memang ini tidak membunuh. Memang ini tidak tidak membunuh, tapi sebab asal usul untuk dilakukan ini sama dengan yang tadi. Hilangnya akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki hilangnya keyakinan di dalam hati bahwa anak itu sudah ada yang jamin rezekinya. Bukan kita yang menjamin rezeki anak. Siapa bilang? Bukankah di dalam hadis sebelum dia lahir sudah tertulis rezekinya berapa? Sudah tertulis ajalnya sampai di mana? Sudah tertulis amalannya, dia jadi orang baik atau jadi orang buruk? Jadi orang kebahagia nanti atau jadi orang yang celaka sudah tertulis. Bukan dalam bentuk paksaan, tapi dalam bentuk keterangan. Jadi anak lahir sudah membawa rezeki. Rezekinya sudah ada. Lalu apa yang harus dikhawatirkan? Apa yang harus dicemaskan? Oh subhanallah. Sekarang manusia sampai mengkhawatirkan seperti itu. Timbullah sebuah undang-undang yang sangat hebat. Sangat rancu. Cukup dua anak saja. Laki-laki dan perempuan. Sama. Cukup dengan dua anak. Lalu di dibuai. Kalau dengan dua anak kita bisa memakmurkan dia, kita bisa sekolahkan dia, kita bisa sudah dua anak sudah cukup steril saja selesai tidak ada anak lagi kita bina anak sampai jadi orang eh siapa bilang dia umur sampai 25 tahun eh akhirnya anak umur 3 tahun wafat anak umur 12 tahun baru SD-nya balapan motor wafat tinggallah dua dua batang kara yang tidak ada yang ngurus 12 itu apalagi dua Allah menciptakan keseimbangan. Oleh karena itu tidak boleh melakukan hal seperti ini karena khawatir, karena takut, tidak ada nafkah. Ya. Ini perencanaan itu matang sampai anak jadi dokter direncana. Jika memberikan gambaran bahwa hal ini mungkin mudah terjadi sehingga Allah di dalam syariatnya memberikan tekanan penekanan yang lebih Kenapa mudah terjadi? Yang maksud saya mudah terjadi adalah akan terus ada interaksi antara kita dan tetangga. Saling bertemu, saling berbicara, saling memberikan makanan. Sehingga butuh hukum yang lebih kuat. Butuh hukum yang lebih kuat untuk jangan sampai hal-hal yang seperti ini mengundang Islam memberikan keluar. Ini juga membuktikan kepada kita Islam itu paling mengerti situasi umat, situasi jiwa. Karena dia berasal bukan dari sembarangan, tetapi berasal dari Allah yang menciptakan manusia itu sendiri. Allah tahu persis apa yang akan terjadi sehingga Allah memberikan peraturan-peraturan di dalam agama kita ini sesuai dengan kadar yang sudah ada. Allah tempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, tetangga dekat, sering ada hubungan, seperti yang tadi. Apatah lagi di zaman yang sekarang hijab sudah terlalu jauh dari kehidupan kaum muslimat di mana tidak ada aib mempertontonkan paha apalagi betis. Ya. Hal ini sangat mudah untuk terjadi. Hal ini sangat mudah untuk untuk terjadi. Apatah lagi kalau satunya dari kabilah yang suka laki-laki pergi bekerja, wanita di rumah, satunya dari kabilah yang wanita pergi bekerja, laki-laki di di rumah. Ini lebih kacau lagi nanti. Kan ada kan? Ada kabilah-kabilah yang nggak perlu sebut nama, seralah mau diterjemahkan apa gitu. Nah, kalau ini istrinya yang sering di rumah, kalau ini suami yang sering di rumah. Terjadi hal yang seperti ini. Perlu Islam memberikan hukum tegas. Islam memberikan ketentuan lebih kuat, lebih lebih keras karena ini lebih berbahaya dibanding yang lainnya. Wallahu taala alam Sekian dulu materi kita dalam syarah hadis tentang tiga dosa besar ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya dan selalu memberikan kepada kita istiqamah di dalam agamanya untuk taat kepada dan menjauhi maksiat kepadanya subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد sebelum salat Isya tadi kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang tiga dosa besar di dalam agama kita yang ditempatkan sebagai dosa-dosa besar. Di dalam agama kita mengenal ada dosa besar dan dosa kecil ada kabair, dosa-dosa besar, ada sagair, dosa-dosa kecil. Itu bukan berarti peremehan terhadap dosa-dosa kecil. Artinya memandang sebelah, wah ini dosa kecil, tidak apa-apa. Oh ini dosa besar, harus lebih hati-hati. Tidak seperti itu. Akan tetapi semuanya tetap terhitung sebagai tindakan kriminal yang harus dijauhi dalam agama Islam sebuah amal yang tetap harus dihindari dosa itu harus dihindari baik besar ataupun kecil seorang ulama mengatakan kepada kita la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar tidak ada lagi yang namanya dosa kecil kalau itu dikerjakan terus menerus dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau terus di barengi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar dan dosa kecil pada hakikatnya adalah semua amalan yang harus dijauhi dan dosa kecil merupakan wasilah dan jembatan untuk dosa besar. Dan dosa besar tidak akan terlakukan biasanya kalau tidak dimulai dari dosa kecil. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang beriman, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka dari melakukan perbuatan zina. Para ahli tafsir menerangkan bahwa hadis ayat ini mengikis habis zina sampai ke akar-akarnya. Mengikis habis zina sampai ke akar-akarnya. Yaitu dilarang kita berzina, yahfadhu furujahum, hendaklah mereka memelihara kemaluannya, menjaga kemaluannya. Terus hal-hal yang akan menyebabkan itu sampai kepada pandangan dilarang. Ya yaghuddu min absari. Tundukkan pandangan mereka daripada yang haram. Karena pandangan kepada yang haram akan menyebabkan kita untuk melakukan tindakan zina. Jadi Islam tidak pernah mengabaikan dosa kecil karena dosa kecil merupakan wasilah untuk dosa besar. Pandangan adalah titik pertama untuk tindakan zina. Pandangan adalah langkah pertama untuk tindakan tindakan zina. Dilarang mulai dari pandangan pertama, dari langkah pertama dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan kita menghindari perangkap-perangkap syaitan, Allah tidak mengatakan jangan ikuti syaitan, tapi Allah mengatakan la tattabi'u khutuwat. Langkah-langkah yang telah disiapkan oleh syaitan untuk menyerumuskan kita. Karena syaitan untuk menyerumuskan kita kepada sebuah dosa besar tidak mungkin langsung dari dosa besar, tapi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Akhirnya kita terperosok ke dalam dosa besar yang sangat keji di dalam agama kita. khanifidin demikian sebagai mukadimah kita lanjutkan dengan pertanyaan. silahkan. Itu dia yang saya bahas tadi. Jadi pada dasarnya itu bukan membunuh anak karena tidak ada yang dia bunuh. Cuman dia menghalangi dan langkah berangkat untuk melakukan itu sama dengan persis dengan membunuh anak. Jadi kita takut dia termasuk dosa-dosa yang besar karena penghapusan akidah. Ya tadi saya berbicara tentang panjang lebar tentang jangan khawatir terhadap rezeki anak itu kesana perginya. Ya. Kita katakan itu tidak membunuh. Kita katakan itu tidak mem itu tidak membunuh karena tidak ada yang dia bunuh. Tapi dia menghalangi kejadian dengan sebab, dengan proses, langkah bertolak, titik tolaknya sama, sama-sama karena takut untuk fakir, karena takut anak tidak makan, karena takut gaji kita sedikit dan segala macam. Dunia ini bagaikan kata orang sedikit cukup, banyak juga tidak berlebih. Coba lihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatur segalanya sudah. Jadi pada dasarnya itu tidak membunuh, makanya tidak ada had. Tidak ada had. Artinya kalau orang oh, kamu udah sudah membunuh anak, kamu harus dibunuh juga, nggak bisa seperti itu. Karena kisos adalah nyawa berbalas nyawa. Ini tidak ada nyawa yang di yang dia yang dia bunuh. Tapi tetap aja kita katakan itu dosa karena tindak Iya arahnya ke tauhid. Pengkisan akidah kepada bahwa Allah lah yang telah memberi rezeki seluruh makhluk. Jangankan anak, Jangankan manusia, jangankan makhluk terhormat, semut diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Kata para ahli syair, "Lau kana rizqu ya'ti bi quwwatin, ma akala al-usfuru syai'an ma'an nasri." Kalau rezeki itu datang dengan kekuatan, kekuat baru rezeki itu datang. Tidak akan pernah ada burung yang bisa nimbrung makan bersama nasri elang. Tidak ya akan mungkin. Pura-ulung kecil nggak akan dapat jatah karena elang sudah kuat menguasai rezeki, begitu para penyair mengatakan. Jadi tidak perlu cemas. Ya. Untuk hal yang seperti itu. Maka kecemasan yang seperti ini itu membasmi akidah. Membumi hanguskan akidah kita bahwa Allah Maha Pemberi Rezeki. Sehingga kita berani. Rasulullah memerintahkan untuk beranak, kita malah perintahkan, "Oh, tidak usah beranak." Nanti dunia ini nggak muat. Allah, dunia nggak muat kalau banyak beranak orang Indonesia. Kita katakan ya akhi, kamu lihat kucing, kucing sekali beranak berapa? Enam, empat. Tidak pernah ada sebuah negeri itu kebanyakan kucing melimpah ruah, nggak pernah. Mana pergi? Dan siapa yang memperhatikan ini? Kucing sekali beranak enam loh, empat, tiga. Nggak pernah kita lihat Suatu daerah kucingnya banyak sekali. Dan tidak pernah kita lihat sebuah daerah tidak ada kucing sama sekali. Tidak ada. Kemana perginya mereka? Allah menciptakan keseimbangan di permukaan bumi ini. Jangan khawatir. Ya, Kalau itu yang kita pikirkan, kita sendiri akan hilang dalam pikiran kita sendiri. Kita yang pikiran kita yang mengelabui kita sendiri. Ya. Pikiran kita yang seharusnya yang terjadi kemarin kucing ada satu beranak lagi lima beranak lagi empat harusnya udah 15 kucing kan di masjid kita ini. Sekarang kemana perginya kucing? Kemana perginya dia? Tidak pernah melimpah dunia ini dengan kucing. Meskipun dia beranak enam, manusia beranak satu. Iya. Allah Ta'ala. Nah kalau arbosi ya menghilangkan nyawa. Tidak. Tidak juga. Dosa besar. Ya, kita katakan tadi langkah KB dengan tujuan, dengan maksud, dengan niat tidak mau beranak gara-gara takut makan ini sama dengan yang tadi. Ya, meskipun dia tidak membunuh tapi sama. Berarti kalau tidak niat itu kalau tidak niat itu ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah dengan tujuan kalau seandainya rapat orang tuanya lemah. Artinya ada keadaan-keadaan yang menuntut kita untuk melakukannya ya kita isi tidak mampu setiap setiap tahun kata orang sekarang bongkar mesin ya kata orang sekarang nggak kuat fisiknya nggak kuat ya udah kita atur nggak usah sekali setahun sekali dalam dua tahun sekali dalam tiga tahun atau sudah terlalu banyak sehingga istri nggak sanggup untuk untuk mentarbiah anak nggak punya waktu untuk mana lagi si kecil menangis yang itu merengek yang ini minta dibelikan permen dan segala macam nggak punya waktu dia udah tahan dulu untuk sementara biar anak ini ditarbiah dengan baik itu itu tujuannya lain, tidak sama dengan yang tadi. Yang tadi orientasinya adalah akidah dan ini tidak sama sekali. Ini adalah kemaslahatan. Oleh karena itu kalau tidak ada tuntutan jangan dilakukan. Ya, karena ada usaha usahlah nggak enak ya satu sekali sekali sekali, sekali setahun atau nggak enak sekali dua tahun sekali empat tahun aja lah kita biar enak. Tidak ada urusan seperti itu. Harus dengan uzur. Kenapa dilakukan? Ya. Harus ada uzur. Mungkin kesehatan istri Mungkin istri sudah tidak punya waktu, kita sibuk ya. Maklum dengan tugas duniawi, sibuk. Itu satu uzur untuk melakukan hal. Tapi kalau tanpa uzur tidak ada alasan untuk tidak. Untuk hal yang seperti itu. Dibolehkan. Ya, kalau tidak tidak ada azal di zaman Rasulullah. Kalau tidak tidak ada azal di zaman Rasulullah. Azal adalah proses untuk menjarakkan, proses untuk hal yang seperti itu. Nah sekarang cuman pakai alat saja bedanya. Ini ada alatnya, ini tidak ada alatnya. Ini cuman itu saja perbedaannya di situ. Jadi semua ya alami, sistemnya alami. Niatnya sama sebenarnya, kan begitu. Hanya cuman jangan steril, steril itu memang tidak bisa berarak sama sekali. Itu kalau memang halnya darurat, memang mengancam nyawa istri apabila melahirkan lagi itu suatu hal yang darurat, boleh gitu.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 Walhamdulillahirabbil alamin.